manis yang indah yang bagus duduk kembali jangan diulang jangan cengengesan terus duduk main-main terus kerjaannya Kita lihat yang pertama Badrun Nada dermawan. Dermawan dengan apa? Dengan apa yang dimilikinya? Seorang yang memiliki harta benda bisa dermawan dengan apa? Dengan hartanya. Seorang punya ilmu dermawan dengan apa? Dengan ilmunya, mengajarkan kepada yang lain. Nah, dermawan. Orang yang punya kedudukan menjadikan kedudukannya untuk kebaikan. Jadi presiden misalnya. Eh, ini di nah, bantu dari sisi jabatan. Misalnya ada ahli sunnah dituduh, dituduh sebagai teroris dibantu dengan jabatan tersebut. Ini bukan teroris. Ini adalah aliran yang benar, nah, kelompok yang benar. Nah, dibantu dengan kedudukannya. Kalau tidak punya harta benda, tidak punya pangkat, mungkin dengan tubuhnya, dengan fisiknya. Nah, dermawan membantu kepada orang lain yang lemah. Orang-orang yang tidak bisa berjalan dibantu, dibopong dan sebagainya. Kaful ada menyingkirkan rintangan telah kita lewati baik itu secara hissi ataupun maknawi gangguan yang mengganggu manusia berupaya kita singkirkan yang mengganggu manusia orang-orang yang baik adalah yang senantiasa menyingkirkan dari perkara-perkara yang tidak baik dan juga maknawi mengantarkan manusia dari pemahaman-pemahaman yang tidak baik menuju, menuju pemahaman yang baik. Dari kebodohan kepada pandaian, kepada ilmu. Ini arahan yang bagus. Dari pemikiran-pemikiran yang rusak menjadi pemikiran-pemikiran yang bagus, yang lurus. nam wahakala. sabar al-adha, sabar dalam musibah-musibah yang mengenainya. Allah sudah tentukan takdir Fuwa mendapatkan kesesaraan, mendapatkan kebaikan. Semua dibutuhkan kesabaran. Lagi sebutkan banyak dalil. Idza talaitu 'abdi bi habibatayhi fasabar, awwadtuhu minhuma al-jannah, hadis Anas, rawi Tirmizi. Hadis Qudsi Allah sebutkan, jika hambaku aku uji dengan kedua matanya, ia bersabar, aku ganti dua matanya dengan surga. Kesabaran Allah timpakan kepadanya dengan sakit mata baik itu rabun ataupun buta Lalu dia bersabar Allah ganti dengan surga kematian anaknya mamin muslim menyamut salah satu walad lam yaruhul al hinth illa takhallahu jannah bi rahmati iya tidak ada seorang muslim yang meninggal tiga anaknya kemudian dia bersabar meninggal sebelum balik kemudian bersabar kecuali Allah akan masukkan dirinya dalam surga dengan karunia-Nya kepadanya. Kemudian di antara sahabat mengatakan wasnan ya Rasulullah, kalau wasnan. Bagaimana kalau dua anak yang meninggal? Rasul mengatakan juga dua anak. Riwayat lain kalau seandainya kita bertanya tentang satu anak, tentu Rasulullah akan mengatakan juga satu anak. Musibah yang mengenai dengan meninggalnya seorang anak, dua anak, tiga anak itu akan menjadi benteng bagi orang tuanya dari api neraka dan memasukkan orang tuanya ke dalam surga. Butuhkan kesabaran. Hatta syauka yusakuha illa kahullah biya khatayah. Sampai duri yang mengenainya. Nah, duri, duri yang mengenainya itu yang menjadi penghapus dosa. Ubay bin Ka'ab justru minta sakit panas kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terharamkan untuk melakukan ibadah haji, melakukan umroh, berjihad dan melakukan sholat secara berjamaah. <clears throat> Maka tidaklah seorang dari para sahabat yang memegang tubuh Ubay bin Kaab kecuali pasti merasakan panasnya. Namun tidak terharamkan dirinya dari perkara kebaikan yang lain, baik itu haji, umroh, berjihad dan juga sholat berjamaah. Jadi minta sakit. Dan nah, dengan sakit bagaimana? terhapus dosa-dosanya kemudian terangkat derajatnya. Ada di antara kita yang minta sakit? Ada? Minta sembuh, minta sakit kalian? Minta sembuh rata-rata aja enggak. Maka dengan sakit itu justru terangkat dosa-dosanya kemudian juga apa terhapus dosanya terangkat derajatnya. Sebagaimana Ubay bin Ka'ab meminta sakit panas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, as-sabr 'ala al-adha wa talaqah al-wajh berwajah yang manis la tahqiranna nah bil ma'rufi syai'an walau anta ka akhaka biwajhin taliq jangan engkau meremehkan suatu perkara yang baik walaupun engkau berjumpa dengan temanmu dengan wajah yang manis yang bagus ini sodakoh, berjumpa temannya, wajah manis apalagi bisa mengucapkan salam kepadanya. Nah. Kemudian ada pertanyaan. Apakah kemarahan kemarahan itu menghilangkan dari husnul khuluq akhlak yang jelek menghilangkan dari akhlak apa akhlak yang baik Berarti ini akhlaknya jelek, marah itu siapa menyebutkan? Awal tasil Abdul Wahab Ta'sil, ma Ta'silu. Baik. Idza ghadiba lillahi subhanahu wa ta'ala fahada malam al khair. Kalau dia marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kebaikan. Misalnya seorang ustadz malah kepada santrinya. Untuk apa? Untuk kebaikan karena cinta kepada santri, biar pinter. Biar rajin, biar tidak ramai ketika pelajaran. malah demikian bagus. Nah, bukan berarti ini akhlaknya jelek, bukan. Kita lihat Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, "Afattanun antai ya Mu'ad? Apakah engkau ini pembuat fitnah wahai Mu'ad?" Rasulullah SAW marah kepada Usamah bin Zaid. Kaifa tasyhad billahi Allah idza jaa yaumul qiyamah? Bagaimana bersaksi dengan kalimat la ilallah? Nanti datang yaumul qiyamah, malah betul. Rasulullah SAW kepada Usamah bin Zaid karena membunuh seorang yang telah mengucapkan kedua kalimat syahadat. Ya Rasulullah innama qatala fulan fulan wa innama qala khawfan min as-silah ya Rasulullah dia telah membunuh fulan fulan fulan fulan wa dari jalan menyebutkan berapa laki-laki yang telah dibunuh oleh orang ini. Dia ini mengucapkan karena takut senjata saja. Rasulullah marah lagi. Afala sakta qalbah hatta ta'lama qalah amla? Apakah engkau telah membelah hatinya sehingga engkau tahu apa yang ucapkan atau tidak? Sampai Abu Usama bin Zaid mengatakan hatta tamanna itu anni lam uslim illa yauma sampai aku berangan tidak masuk Islam kecuali hari itu. Baru aku merasakan masuk Islam. Sebelumnya tidak beranggapan masuk Islam. Ini kemarahan. Jadi bukan berarti setiap marah itu adalah kejelekan. Kadang marah dalam perkara yang baik untuk kebaikan. Ya tidak mengurangi. Nah, tidak mengurangi dari husnul khuluq. Dilihat nah posisinya. Ada kemungkaran nah marah perkara yang biasa. Bahkan ini terkadang disyariatkan kalau tidak dimarahi semakin menjadi, maka butuh dimarahi. Apalagi dalil yang menunjukkan bahwa enam Rasulullah para sahabatnya marah. Lihat Ali bin Thalib kepada pasukan Abdullah bin Sabah yang telah mengatakan bahwasanya Ali adalah Allah. Ali marah sekali sampai dia memanggil kubur untuk menggali parit dari istana sampai masjid. Ini lama ra'atul munkar angkara da'atu kumburi wa itu nara. Tatkala aku melihat kemungkaran semakin mungkar, aku panggil kumbur. Aku nyalakan api. Diminta untuk tobat, tidak mau tobat, masuk ke dalam api. Abdullah bin Sabak lari. Yang lain dibakar semuanya. Begitu masuk dalam api, semakin yakin bahwa Ali adalah Allah. Karena tidak mengadab dengan api kecuali Allah. Nah, semakin yakin. Ali marah luar biasa. Lihat bagaimana Umar bin Khattab tatkala ada dua orang yang ramai di masjid. Kemudian ditanya, "Min aina antuma?" Dari mana kamu berdua? Dari enam kabilah sana. Seandainya kalian dari kabilah sini, aku robek mulutmu. Nah, marah. Ramai di samping mimbar Rasulullah SAW. Jadi banyak Rasulullah enam Abu Bakar Siddiq marah. Tatkala mereka-mereka itu murtad, mereka-mereka tidak membayar zakat, bahkan menginginkan untuk merangi mereka. Sampai Umar mengingatkan, "Kaifa qadil wa qad qala la ilallah?" Nah, maka Rasulullah SAW umitu qadil nas hatta yashhadu la ilallah. Bagaimana engkau perangi? Pada Rasulullah menyatakan, "Aku perintahkan untuk merangi manusia sampai mereka mengucapkan kedua kalimat syahadat." Artinya kalau sudah mengeluarkan mengucapkan dua kalimat syahadat terjaga darah dan kehormatannya. Kemudian Abu Bakar menyebutkan Allah Lau mana'uni iqalan fi riwayah anakon kanu yu'addunha ala antar Rasulullah SAW lakotatu ala maniha. Demi Allah, kalau mereka itu menghalangi diriku, mereka dalam membayar zakat berupa tali ataupun anak unta, yang dulu mereka menunaikan zaman Rasulullah SAW, sungguh aku perangi mereka. Setelah itu baru Umar sadar, kosnya itu telah kebenaran. Dan ini tidak mengurangi, nam albir, tidak mengurangi dari husnul khuluq. Tapi usahakan ini dihafalkan. Nah, jangan jangan rame setiap pagi pelajaran jangan sampai rame. Nah, hilanglah.